Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليكم يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهدرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم La haula la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta khalaqtani Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu A'udhu bika min abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab' اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأحلاك والأعمال والأحوال والحمد لله رب العالمين Mari sama-sama kita awali tausiah ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah maafkan seluruh kesalahan kita. Allah perbaiki ahlak kita. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Tidaklah Allah wafatkan kita semua yang hadir kecuali Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.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 Berikan nikmatmu kepada kami ya Allah. Kuatkan iman Islam kami ya Allah. Wallahu akbar. Subhanallah, sucikan kami ya Allah. Berikan nikmatmu kepada kami ya Allah. Kuatkan iman Islam kami ya Allah. Kokohkan tauhid kami ya Allah. Subhanallah. Yusabbihunaka ya Allah. Yuhammidunaka ya Allah. Yuhallilunaka ya Allah yukabbirunaka ya Allah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah ولا إله إلا الله Wallahu akbar. Ashabul fadilah mukarramun. Para guru, para kiai, para asatid wal ustadzat, para hujaj. Segenap tokoh masyarakat. Ikhwatal iman. yang insya Allah kita semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, Alhamdulillah, di kesempatan malam yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Masih Allah berikan kesempatan kita untuk bernafas di muka bumi ini. Berpijak di atas buminya, berteduh di bawah langitnya. Masih Allah bukakan pintu taubat kepada kita. Masih Allah berikan kesempatan kita untuk beristighfar mohon ampun kepadanya. Kita berdoa kepada Allah Jalla Jalalu. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua yang hadir menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepadanya, yang senantiasa berusaha untuk mencari keridoannya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hidup dan kehidupan kita, kita harus tahu apa peran hidup kita, apa tujuan hidup kita, apa hakikat hidup kita, apa tugas hidup kita, siapa teladan hidup kita. Yang pertama, peran hidup dalam hidup kita itu ada sebagai khalifah. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kemudian tujuan hidup hanyalah untuk mencari keridoan Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang sering kita baca. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah hamba mohon ridha-Mu Hamba mohon surgamu. Jauhkan aku dari ajab api nerakamu. Kemudian hakikat hidup itu adalah ujian. Dunia darul imtihan. Dunia itu adalah tempatnya ujian. Siapapun kita, apapun pangkat derajat kita, apapun gelar yang kita sandang, pasti diuji oleh Allah terpuji karena diuji. Mesti kita ingat, ujian yang terberat, ujian yang paling dahsyat, ujian yang paling sulit yang Allah berikan kepada manusia di muka bumi ini adalah ujian yang Allah berikan kepada para ambia, para rasul. Ketika para ambia, para rasul diuji oleh Allah mendapatkan cobaan dari Allah, apa yang mereka lakukan? Mereka sabar, mereka sholat. Wasta'inu bisabri wasolat. Maka salah satu daripada kiat yang sangat jitu untuk menghadapi ujian dalam hidup ini adalah Salat sabar, doa sabar. Kita lihat bagaimana sejarah ketika Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan diuji oleh Allah. Beliau berdoa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas. Dengan kekuatan doa datang pertolongan Allah. Kemudian Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa Diuji oleh Allah, dikejar oleh pasukan Fir'aun. Di belakang pasukan Fir'aun, di depan lautan merah, mentok beliau. Apa yang beliau lakukan? Beliau berdoa. Kemudian, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Di atas tumpukan kayu, di atas bara api yang sangat membara. Beliau berdoa. Dengan kekuatan doa datang pertolongan Allah. Maka bagi orang-orang beriman, doa adalah sila senjata. Doa adalah mukul ibadah, sumsum -sum ibadah. Dan doa itu adalah senjata bagi orang-orang beriman. Serta doa adalah salah satu kekuatan yang dapat merubah takdir manusia. Kemudian tugas hidup adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk menyembah dan berbakti kepada Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah dan tiada Tuhan kecuali aku. Sembahlah aku, dirikanlah salat untuk mengingatku. Setiap kita melakukan amal ibadah, kita punya harapan agar setiap amal ibadah yang kita lakukan itu diterima sama Allah. Kemudian apa syarat agar amal ibadah kita diterima oleh Allah? Syarat daripada amal ibadah yang diterima oleh Allah itu yang pertama harus berdasarkan iman. Kenapa kita melaksanakan sholat? Karena ini adalah merupakan perintah Allah. Akimus sholat wa atu zakat. Dirikan sholat, keluarkan zakat. Karena kita beriman kepada Allah dan Rasulnya sebagai bukti keimanan kita kepada beliau. Dan sebagai bukti tanda cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. nya kita melaksanakan sholat. Makanya kalau kita lihat, kenapa sih Allah ciptakan manusia jasadnya seperti ini? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Salah satunya adalah Allah perintahkan kita sebagai hambanya, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, untuk melaksanakan sholat. Kenapa Allah ciptakan dahi dan hidung? Kaitannya dengan sholat, karena dalam sholat itu ada sujud. Pergunakanlah dahi dan hidung untuk sujud kepada Allah. Kenapa Allah ciptakan leher? Bisa nengok kanan, bisa nengok kiri. Karena dalam solat itu ada salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa Allah ciptakan kedua tangan? Karena dalam sholat itu ada takbir Allahu Akbar. Besarkan Allah, kecilkan nafsu. Besarkan Allah, kecilkan ego. Besarkan Allah, kecilkan pangkat dan kedudukan. Besarkan Allah, kecilkan kesombongan. Yang ada hanyalah keagungan dan kebesaran Allah. Jalla Jalalu. Kenapa Allah ciptakan perut? Dan perut itu diatur oleh Allah penuh dengan daging. Sementara di belakang penuh dengan tulang. Karena dalam sholat itu ada ruku. Coba kalau seandainya Allah atur terbalik. Di depan tulang semua. Di belakang daging. Bagaimana kita ruku? Kenapa Allah ciptakan kedua kaki bisa berjalan, bisa duduk, bisa lompat kita? Karena dalam sholat itu ada duduk di antara dua sujud. Pantas ada sebuah makalah mengatakan, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang tahu siapa dirinya, maka ia akan tahu siapa Tuhannya. Semakin kita memikirkan kebesaran Allah lewat ciptaannya. Langit beserta isinya, bumi beserta isinya, lautan, daratan. Maka orang-orang yang suka mentadaburkan alam semesta ini lewat ciptaan Allah akan bertambah tauhid dan keyakinannya hanyalah kepada Allah Jalla Jalalu. Kalau kita keluar dari masjid ini kemudian kita melihat ke atas. Ada langit. Begitu luas. Dihiasi dengan awan, ditaburi dengan ubat dengan bintang. Beratus-ratus, beribu-ribu, bermiliar-miliar bintang di langit. Seluruhnya berputar dengan kecepatan beribu-ribu kilometer per jam. Tapi tidak pernah terjadi tabrakan. Siapa yang mengatur itu semua? Siapa yang mengatur itu semua? Allah. Kalau kita punya pohon kelapa, kemudian pohon kelapa itu berbuah, satu pohon 20 buah. Logikanya ada 20 liter air di atas pohon kelapa. Siapa yang memasukkan air itu? Allah. Kalau kita ditanya kira-kira air dulu atau batok dulu? Bang, Mas, kalau air dulu tumpah nggak ada wadahnya. Batok dulu air masuk dari mana? Akan tidak akan bisa menjawab itu. Namun iman akan senantiasa berkata, ini adalah desain Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian, syarat diterimanya ibadah yang kedua adalah dengan ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang kita lakukan tanpa ilmu, maka amal ibadah itu ditolak dan tidak akan pernah diterima oleh Allah. Pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umatku dalam keadaan rugi kecuali mereka yang berilmu. Yang berilmu pun rugi kecuali mereka yang beramal. Yang beramal pun rugi kecuali mereka yang ikhlas dalam amalnya. Makanya di samping ilmu yang kita miliki sebagai syarat daripada ibadah yang kita lakukan, yang ketiga itu adalah ikhlas. Ikhlas ini susah ngelakoninnya, gampang ngomongnya. Kalau boleh kita ibaratkan, ikhlas itu tak ubahnya bagaikan akar dalam sebuah pohon. Coba kita lihat bagaimana komponen pohon. Pohon itu terdiri dari akar, terdiri dari batang, terdiri dari ranting, terdiri dari daun, terdiri dari bunga, terdiri dari buah. Kemudian apa kerja akar? Yang pertama fungsi akar dalam sebuah pohon itu sebagai pengokoh, sebagai penguat. Tidak mungkin pohon itu berdiri kokoh tanpa adanya akar. Kita bayangkan kalau seandainya akar, pohon tidak berakar, Tertiup angin dia akan roboh. Tertiup badai dia akan tumbang. Kemudian fungsi akar itu bukan hanya sebagai pengokoh dalam sebuah pohon. Tapi akar itu mencari saripati air. Mencari gizi, mencari makanan, mencari obat, mencari vitamin buat pohon. Dialirkan ke atas, dialirkan ke batang, dialirkan ke ranting, dialirkan ke daun, dialirkan ke bunga, dialirkan ke kembang. Ketika pohon itu sudah berbuah, besar, tumbuh, berbunga, berbuah, kira-kira yang dipuji yang mana? Ayo. Yang dipuji buahnya, alangkah enaknya buah ini. Yang dipuji bunganya, alangkah harumnya bunga ini. Sementara yang kerja mati-matian setiap hari itu adalah akar. Akar tidak mau untuk menampakkan dirinya. Dia terus menyembunyikan dirinya. Dia tidak membutuhkan pujian. Inilah orang yang ikhlas. Dipuji atau tidak, dihina atau tidak, terus dia melakukan kebaikan. Makanya biasanya orang yang mendapatkan, orang yang melakukan nilai-nilai keikhlasan itu senantiasa mendapatkan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ada sebuah cerita dalam sebuah kitab Kiroatul Rashida. Nah, ini cerita ya kitab anak pesantren Kiroatul Rashida. Betapa ketika ada seorang raja, ini raja lagi bete. Tahu bete? Raja lagi puyeng Panggil prajurit. Prajurit, aku ingin jalan. Jalan kemana raja? Terserah engkau. Bagaimana kalau seandainya kita jalan ke sawah aja? Ya udah nggak apa-apa, aku ikut. Diajaklah raja itu dengan prajurit ke sawah, mengendarai kuda. Sampai di sawah, raja melihat ada seorang petani sedang bercocok tanam. Turunlah raja dari kudanya, kemudian dihampiri petani itu. Kemudian ditanya, Ayuhal falla, mada tagrisu? Wahai petani, apa yang sedang kau tanam? Apa jawab petani? Anak agrisu sajarotan narojil. Aku sedang nanam pohon kelapa. Apa jawab raja? petani, bodoh engkau. Kenapa kelapa yang kau tanam? Kelapa itu berbuahnya lama. Sekarang kau tanam lima tahun, tujuh tahun, sepuluh tahun yang akan datang. Kau baru bisa memetik dari sesuatu yang kau tanam. Coba kau tanam padi. Sekarang kau tanam tiga bulan yang akan datang. Kau sudah memakan dari sesuatu yang kau tanam. Coba kau tanam singkong. Coba kau tanam mentimun, coba kau tanam kacang. Sekarang kau tanam, dua bulan yang akan datang kau sudah memakan dari sesuatu yang kau tanam. Ketika mendengarkan raja seperti itu, apa yang dilakukan oleh petani? Apa yang diucapkan oleh petani? Ayuhal malik, wahai raja. Qad gorosaman qoblana fa'akalna. Wa nagrisunah kulaman ba'dana. Sesungguhnya orang-orang terdahulu telah menanam dan kita hanya memetik dari sesuatu yang mereka tanam. Mereka yang capek, mereka yang lelah, mereka yang menanam. Kita hanya tinggal memetik hasilnya. Wa nagri sunnah nulia kulaman badana. Kalau seandainya sekarang ini kami menanam, bukan untuk kami, bukan untuk aku wahai raja, tapi untuk anak cucu keturunanku. Ingat orang yang ikhlas itu ketika berbuat, dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, akan tetapi memikirkan orang lain. Memikirkan bagaimana generasi yang akan datang. Memikirkan bagaimana nasib orang. Memikirkan bagaimana supaya hidupnya manfaat. Itulah orang yang ikhlas. Ketika mendengar ucapan petani, raja tercengang. Kemudian apa yang dilakukan oleh raja ketika itu? Langsung raja memberikan beberapa keping uang dinar. Apa jawab petani dalam hatinya? Baru menanam, sudah menuai. Ini orang yang ikhlas. Maka terus kita bermujahadah. Sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan musyahadah. Puncak keagungan dan kebesaran Allah akan Allah perlihatkan kepada hamba-hambanya yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya. jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, maka akan Allah berikan jalan kemudahan untuk menuju Allah Jalla Jalaluh. Maka terus kita berbuat kebaikan dalam hidup ini. Dengan iman, dengan ilmu, dengan ikhlas. Ketika kita sudah memiliki sifat ikhlas Allahu Akbar, segala sesuatu akan Allah berikan kemudahan. Makanya sifat ikhlas itu sifat yang sangat dicintai oleh Allah. Sampai ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, mahwal ikhlas, mahwal ikhlas. Apa itu ikhlas?" Rasul ketika itu menjawab, "Aku nggak tahu." Aku akan berkat, aku akan bertanya kepada guruku malaikat Jibril. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, mahwal ikhlas, apa itu ikhlas? Malaikat Jibril menjawab, aku nggak tahu. Aku akan bertanya kepada Rabbul Izzah, aku akan bertanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Datang malaikat Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya kepada Allah. Ya Rab, makwal ikhlas. Apa itu ikhlas? Allah menjawab. Al-ikhlasu huwa sirrun min asrari audoktu qalba man uhibbuhu min ibadi. Ikhlas itu adalah rahasia dari sekian rahasia yang aku miliki. Yang aku titipkan kepada hamba yang aku cintai. Maka sungguh orang yang ikhlas itu adalah merupakan hamba pilihan Allah. Hamba pilihan Allah dan orang yang ikhlas itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat, dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ikhlas ketika berbuat, dia tidak ingin amal ibadahnya itu diketahui oleh orang lain. Makanya ketika Allah ciptakan alam semesta ini, Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan batu, malaikat tercengang, dan takjub dengan apa yang diciptakan oleh Allah. Sampai malaikat bertanya kepada Allah, Ya Rab, ada enggak di balik ciptaanmu yang lebih kuat daripada gunung dan batu? Allah menjawab, ada. Apa itu? Besi. Karena sekuat apapun batu, sebesar apapun gunung, kalau dibor dengan besi, pasti dia akan hancur Ketika Allah ciptakan besi, bertanya lagi malaikat, ada enggak di balik ciptaanmu yang lebih hebat daripada besi? Ada. Apa itu? Apa itu? Api. Karena sekuat apapun besi, kalau sudah terbakar dengan api, pasti akan lumer, pasti akan meleleh. Ketika Allah ciptakan api. Bertanya lagi, ada nggak di balik ciptaanmu lebih hebat daripada api? Ada. Apa itu? Air. Karena sebesar apapun air, pasti akan padam. Sebesar apapun api, kalau disiram dengan air pasti akan padam. Pasti akan mati. Ketika Allah ciptakan air, ada nggak di balik ciptaanmu lebih hebat daripada air? Ada. Apa itu? Apa? Hah? Angin. Coba kita lihat bagaimana ombak di lautan. Terjadinya ombak itu karena ditiup dengan angin. Kalau nggak ada angin, nggak mungkin terjadi ombak. Ketika Allah ciptakan angin, bertanya lagi, ada nggak di balik ciptaanmu yang lebih hebat daripada angin? Ada. Apa itu? Apa? Halo? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Ada orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya enggak tahu. Ini orang yang ikhlas. Ini orang yang ikhlas. Bagaimana supaya kita menjadi hamba Allah yang ikhlas? Begini, ketika kita melakukan amal ibadah, secara terang-terangan biasanya kan penyakit hati yang keluar itu adalah ria. Ingin mendapatkan pujian. Ketika kita melakukan amal ibadah sembunyi-sembunyi, biasanya penyakit hati yang timbul itu adalah ujub bangga diri. Semalam kita melaksanakan sholat tahajud. Kemudian kita datang ke rumah teman kita pagi-pagi, kita ucapkan salam, kemudian kita kita ketok pintu, ternyata teman kita masih tidur. Dalam hati berkata, payah, jam segini masih tidur. Gua dong semalam udah tahajud. Ini ujub nih, bangga diri nih. Ketika kita melakukan amal sembunyi-sembunyi itu timbul penyakit ujub. Sementara ketika kita melakukan amal ibadah terang-terangan penyakit riak yang datang. Bagaimana caranya? Terus lakukan kebaikan. Terus istiqomah. Maka insya Allah ketika kita sudah istiqomah sifat ujub dan ria akan Allah hilangkan dengan sendirinya. Kalau kita sudah istiqomah Allahu Akbar. Sungguh orang yang istiqomah itu adalah orang yang bahagia dalam hidupnya. Dinyatakan dalam Al-Quran itu. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha ma tadda'un. Orang kalau sudah istiqomah, sesuatu yang kebesit dalam hatinya itu akan diberikan oleh Allah. Apalagi kalau seandainya ia meminta memohon kepada Allah mengangkat kedua tangannya. Belum minta, sudah kebesit, sudah dikasih. Itulah bentuk cinta Allah kepada orang-orang yang istiqomah dan ikhlas dalam ibadah. Saya punya guru. Guru saya itu sedang membawa mobil bersama istrinya di lampu merah berhenti kemudian di samping kiri itu ada mobil yang bagus guru saya ngomong yang enak ya kalau seandainya kita punya mobil kayak begitu tuh kata istrinya insya Allah Tiga hari kemudian ada tamu. Ya kan, Ustadz, saya akan memberikan kenangan dan hadiah buat Ustadz. Apa itu? Ustadz berkenan nggak? Apa itu? Ustadz berkenan nggak? Insya Allah berkenan. Siapa sih yang nggak mau dikasih hadiah? Ya kan? Akhirnya tamu itu sangat dermawan memberikan mobil percis dengan yang ditunjuk ketika di lampu merah dengan istrinya. Subha, subhanallah. Belum lama ketika saya bawa mobil sama istri saya di lampu merah, kemudian ada mobil juga saya tunjuk. Yang enak kayak punya mobil itu ya. Alhamdulillah sampai sekarang gak ada yang nganterin tuh mobil. Ini niatnya sudah beda ini. <laughs> Dan ini bukti nih. Cuma biasanya orang-orang yang ikhlas itu, orang-orang yang istiqomah itu, orang-orang yang apa orang-orang yang ikhlas itu ketika mendapatkan hadiah-hadiah di dunia, mereka biasanya nggak gembira tuh. Kadang mereka bersedih. Saya punya guru. Namanya Kiai Sukron Makmun. Pernah dengar ya? Pasti orang orang sini sering ya, beliau ceramah di Cirebon. Ya. Kemudian beliau pernah juga bersilaturahim ke guru beliau, ke Haji Khalil Bangkalan. Ketika melaksanakan sholat subuh, ke Khalil, ke Sukron di masjid itu melihat ada satu apa seorang jamaah yang apa kainnya itu compang-camping. Jelek, lusuh. Dipanggil. Nah, ayo ke rumah. Selesai so, melaksanakan sholat subuh, diajak ke rumah ke Khalil Bangkalan, dikasih dua buah kain. Ini hadiah Pakai ya kainnya. Kemudian datang waktu zuhur melaksanakan sholat lagi sholat zuhur berjamaah di masjid. Selesai melaksanakan sholat zuhur di masjid, Kiai Khalil dengan Kiai Sukron itu pulang ke rumah Kiai Khalil. Istirahat sejenak, tiba-tiba ada tamu. Ngetok pintu. Tok tok tok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Tamu dia nggak kenal tuh kiai ini siapa ini? Kiai, alhamdulillah saya mau silaturahim. Kata kiai, ya alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa bisa silaturahim. Kemudian kiai, ini ada hadiah buat kiai. Ya, itu ada bungkusan gede itu bungkusan. Ya. Kemudian kiai langsung pamit, pamit tuh tamunya. Padahal belum kenal. Pas dibuka itu bingkisannya, ternyata mendapatkan hadiah 20 kain. Pagi-pagi bersedekah dua, Ba'da juhur diganti oleh Allah 20 kain. Ini kan janji Allah. Manja abil hasanati falahu ashru amsalihah. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan sepuluh kebaikan. Ketika mendapatkan hadiah seperti itu, apa yang dilakukan oleh Kiai Khalil Bangkaran? Beliau nangis tersedu-sedu, Nangis sampai meneteskan air mata. Kiai Sukron ketika itu kaget, kok kenapa Kiai ini nangis? Ditanya, Kiai, kenapa kau menangis? Kau kan mendapatkan hadiah dari Allah. Dan ini adalah merupakan janji Allah. Tadi pagi aku ingat Kiai memberikan dua buah kain. Sekarang diganti oleh Allah dua puluh kain. Kenapa kau menangis? Kenapa kau bersedih? Coba kalau seandainya pengalaman itu terjadi pada diri kita. Kita senang apa sedih? Dapat kain dua puluh, Alhamdulillah. Apalagi mau puasa, mau lebaran. Ya kan, Alhamdulillah kagak beli kain nih. Nangis tuh Kiai. Kenapa kau menangis? Kenapa kau bersedih? Apa jawab Kiai Khalil Bangkalan ketika itu? Sukron, kenapa aku menangis? Aku ngeri, aku takut. Kalau seandainya amal ibadah yang aku lakukan hanya dibalas oleh Allah di dunia, sementara di akhirat tidak pernah Allah balas. Hmm, ini orang ikhlas. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan silaturahim kita ada manfaatnya ya. Alhamdulillah saya punya putra itu di Al-Bahja di pesantren guru kita Buya Yahya kelas 1 SD. Jadi tadi jenguk anak dan insya Allah besok ngisi tausiah dikir di Polsek Polres ya, Polres Cirebon Kota. Jadi besok ngaji dulu di Buya Yahya sampai jam setengah sepuluh. Nanti jam sepuluh saya ngisi di Polres ya, kalau bisa berkenan hadir tausiah dikir dan doa. Alhamdulillah kita bisa silaturahim di malam yang berbahagia ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan Allah rid ridho. Yang terakhir sedikit saya akan menyampaikan tentang makna zikir. Makna zikir. Zikir secara harfiah artinya adalah ingat dan sebut. Ingat adalah gerak hati, sebut adalah gerak lisan. Karena ingat maka disebut disebutnya karena ingat. Perpaduan antara hati dan lisan itulah makna awal dari khusyuk. Zikir yang tertuang dalam surat Al-Ahzab ayat 41, 42, 43, 44. Silahkan nanti dibuka Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Diperintahkan untuk apa orang beriman itu? Untuk berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir Berarti ciri khas daripada orang-orang beriman itu senantiasa berzikir kepada Allah. Mengingat menyebut asma Allah. Semakin kuat iman kita, semakin hebat zikir kita. Kurang iman, kurang zikir. Tidak beriman, tentu dia tidak mau untuk berzikir. Kemudian kita diperintahkan untuk bertasbih. Mensucikan Allah. Bukratahu wa asila pada waktu pagi atau waktu petang. Huwallazi yusalli alaikum. Dialah Allah yang mencurahkan rahmat kepada kalian semua. Wa malaikatuhu dan malaikat. Dan malaikat itu mendoakan liyukhrijakum minazulumati ilan nur. Malaikat itu mendoakan untuk orang-orang yang beriman. Malaikat itu mendoakan untuk orang-orang yang senantiasa berzikir, mengingat, menyebut asma Allah agar kita semua keluar dari kegelapan menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima. Sungguh Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang beriman. Ungkapan yang disampaikan oleh Allah ketika kita berjumpa dan bertemu dengannya. Salam ketenangan, salam kedamaian, salam kebahagiaan. Allah ampuni dosa-dosa mereka dan Allah persiapkan ganjaran pahala yang tiada terhingga. Zikir itu ada empat. Zikir lisan, zikir akal, zikir hati, zikir amal. Zikir lisan itu menyebut asma Allah. Makanya biasanya setiap lafaz zikir yang kita baca itu akan menghantarkan kita untuk senantiasa ingat kepada Allah. Subhanallah, Allah. Alhamdulillah Allah La ilaha illallah Allah Allahu Akbar Allah Makanya lafaz Allah itu kan nama yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Sampai 2698 kali nama Allah tertuang dalam Al-Quran. Makanya lafaz Allah itu kan terdiri dari alif, lam, lam, ha alif lam lam ha alifnya dibuang jadi lillah lillah itu miliknya milik siapa milik Allah lamnya dibuang jadi lahu lahunya itu baginya bagi siapa bagi Allah lamnya yang kedua dibuang jadi hu, huwa huwa itu dia dia siapa dia Allah makanya ketika kita menyebut asma Allah tidak akan pernah berubah makna dan tidak akan pernah berubah suara Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ya kan? Coba kalau saja kita berzikir menyebut nama nama Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Jadi hantu. Itu nama Allah dahsyat. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalimat Ar-Rahman itu dalam Al-Quran terulang 114 kali. Sementara Ar-Rahim 57 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu kan terdiri dari 19 huruf. Dan jumlah kalimat Allah 2698 kali dibagi 19 itu hasilnya genap. Jadi berapa? 142, nggak ada sisanya. Kemudian kalimat Ar-Rahman 114 kali dibagi 19, hasilnya berapa? 6. Nggak ada sisanya. Ar-Rahim 57 kali dibagi 19 hasilnya berapa? 3. Ini mujizat Allah. Ini mujizat Allah. Makanya zikir yang pertama adalah zikir lisan. Lisan menyebut asma Allah. Ana ma'abdi zakaroni wa taharrakat bi syafatahu. Allah berfirman dalam hadis kursi. Sesungguhnya aku bersama seorang hamba yang hatinya mengingatku dan lisannya bergerak untuk menyebut asmaku. Kemudian yang kedua, zikir hati Zikir hati itu orang yang senantiasa hatinya berzikir. Merasa hidup dan kehidupannya ditonton, diperhatikan oleh Allah. Sifat-sifat ihsan muncul pada dirinya. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Kita menyembah Allah seakan kita melihatnya, tapi tidak mungkin kita melihat Allah. Fa innahu yaraka. Maka sesungguhnya Allah melihat dan menatap kita. Sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, itu tidak lepas dari perhatian Allah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu tidak lepas dari ganjaran pahala yang Allah berikan kepada kita yang melakukan kebaikan itu. Semut kecil hitam bertengger di batu yang hitam, di dalam goa yang gelap, di tengah kegelapan malam. Allah lihat nggak? Lihat. Makanya orang-orang yang hatinya berzikir adalah orang yang sadar betul bahwasanya hidup dan kehidupannya ditonton diperhatikan oleh Allah. Kemudian zikir akal menangkap bahasa Allah lewat gerak alam semesta ini. Langit beserta isinya, bumi beserta isinya, lautan, daratan, Makanya orang-orang yang suka mentadaburkan alam semesta ini lewat ciptaannya akan bertambah tauhid dan keyakinannya hanyalah kepada Allah Jalla Jalalu. Yang terakhir adalah zikir amal. Inilah hakikat zikir sebenarnya. Ya Rasulullah, mahwa dzakir? Apa itu? Siapa sih yang disebut dengan orang berzikir itu? Siapa sih penzikir itu? Az-zakir huwal muti. Orang yang berzikir itu adalah orang yang taat kepada Allah. Wa man lam yuti'hu falaysa bidzakir. Orang yang tidak taat kepada Allah, sungguh dia tidak termasuk orang-orang yang berzikir. Maka mari sama-sama kita berzikir. Mengingat menyebut asma Allah. Mudah-mudahan nama kita dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena tidaklah duduk suatu kaum mereka berzikir mengingat menyebut asma Allah kecuali mengundang perhatian malaikat. Allah kucurkan rahmat kepada mereka, Allah berikan ketenangan pada hati-hati mereka dan nama-nama mereka dibanggakan di hadapan para mala, malaikat. Inilah kasih sayang Allah. Jadi Allah tuh kalau cinta sama seorang hamba ngundang malaikat. Misalkan siapa namanya? Siapa? Hah? Tommy. Oh Ubaidillah. Ubaidillah Ubaidillah dicintai sama Allah. Ya. Nanti Allah tuh ngumumin. Hei malaikat yang ada di seluruh penjuru langit. Aku cinta, aku sayang sama Ubaidillah. Karena aku cinta dan sayang kepada Ubaidillah. Cintailah dia, sayangilah dia. Allahu Ak Akbar. Ya, mari sama-sama kita membaca kalimat tauhid. La ilaha illallah. لا إله إلا الله semua la الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا Muhammad Ya Allah Takdirkan kami semua yang hadir bisa berziarah ke makam Rasulmu Ya Allah Takdirkan kami bisa berziarah ke makam Rasulmu Ya Allah Bisa melaksanakan umrah Bisa melaksanakan haji Takdirkan kami semua yang hadir mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takdirkan kami semua yang hadir ya Allah, yang mendengar, yang menyaksikan ya Allah. Takdirkan kami masuk ke dalam surgamu. Takdirkan kami semua yang hadir masuk ke dalam surgamu. Bersama ayah dan ibu kami. Bersama suami istri kami bersama kakak adik kami ya Allah bersama anak-anak kami bersama guru-guru kami bersama kiai-kiai kami, bersama ustad-ustadzah kami ya Allah, bersama orang-orang yang soleh ya Allah. Takdirkan kami dalam surga-Mu ya Allah. Bisa melihat dan menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takdirkan kami bisa mengumandangkan kalimat talbiyah ya Allah. Takdirkan kami bisa mengumandangkan kalimat talbiyah di Arafahmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. innal hamda wan ni'mata laka wal semua labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la Allahumma ighfir mu'minina wal wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia ini ya Allah. Baik yang masih hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, ya Rabbana ampuni seluruh dosa-dosa ayah dan ibu kami. Kasihi sayangi cintai beliau ya Allah. Sebagaimana mereka mengasihi mencintai kami di waktu kecil. Bahagiakan ayah dan ibu kami dunia akhirat. Muliakan beliau di sisimu ya Allah. Panjangkan usia beliau dalam taat kepadamu ya Allah. Kalau satu saat kau wafatkan hamba mohon padamu ya Allah. Wafatkan ayah dan ibu kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbana hamba mohon padamu. Ampuni seluruh dosa-dosa dosa-dosa kami. Dari mulai kami melakukan dosa sampai saat ini ya Allah. bersihkan, sucikan jangan sampai ada yang tersisa ya Allah. Dosa-dosa yang disengaja, dosa-dosa yang tidak disengaja, dosa-dosa besar yang kami sembunyikan selama ini ya Allah. Bersihkan, sucikan jangan sampai ada yang tersisa ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana ampuni seluruh dosa-dosa orang-orang yang pernah kami zalimi. Orang-orang yang pernah kami hianati ya Allah. Orang-orang yang kami pernah kami sakiti ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana hamba mohon padamu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan iman Islam kami. Selamatkan iman Islam anak cucu keturunan kami. Wa ziyadatan fil ilmi. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambah ilmu kepada kami. Ilmu yang bermanfaat. Wa barakatan fi rizki. Berkahkan hidup kami ya Allah. Berkahkan rumah tangga kami ya Allah. Berkahkan majlis ini ya Allah. Berkahkan guru-guru kami ya Allah. Berkahkan kiai-kiai kami ya Allah. Berkahkan mereka yang berjuang di jalanmu ya Allah. Berkahkan kota Cirebon ini ya Allah. Jauhkan dari musibah. Jauhkan dari malapetaka. Jauhkan dari bencana ya Allah. Berkahkan kami semua yang hadir ke majlis ini ya Allah. Majlis yang kau banggakan di hadapan para malaikat. Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taman dari taman surgamu ini ya Allah. Wa taubatan qoblal maut. Ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk bertaubat sebelum kami wafat mendapatkan rahmatmu detik-detik kematian kami. Magfirahmu ampunanmu setelah kami wafat. Ya Allah, ringankan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Ringankan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Hamba mohon padamu ya Allah. Wafatkan kami husnul khatimah. Wafatkan kami husnul khatimah. Wafatkan kami husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabbana. Tidaklah kami bangkit dari tempat duduk ini, dari majlis ini ya Allah. Kecuali kau ampuni dosa-dosa kami. Kau maafkan seluruh kesalahan kami. Kau perbaiki ahlak kami ya Allah. Kau berikan kekuatan dan kesenangan kepada kami untuk dapat menghidupkan sunnah-sunnah NabiMu ya Allah. Istajib doa-ana ya Allah. Kabulkan permohonan kami ya Allah. Jawab doa-doa kami semua ya Allah. Semua. Rabbana atina Fit dunya Hasana wa fil akhirati Hasana wa qina adzabannar. Subhana rabbika Karobil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين demikian mohon maaf lahir batin Allah pertemukan kita di dunia Allah pertemukan kita di akhirat mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh